di dalam dalam intiban Al-Quran untuk menerima Al-Quran Al-Karim karena di antara bencana yang besar musibah yang besar adalah ketika hati seseorang menolak ilmu syariat. Yang termasuk musibah besar adalah ketika hati seseorang menolak ilmu syariat. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa lurus dan istiqomah di atas jalannya. Amin. Ya Rabbal Alamin uh, <clears throat> Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah uh, Materi yang akan kita bahas pada malam hari ini Ini berkaitan dengan uh, Istiqomah Bahwa istiqomah itu sangat berat Jalan istiqomah itu sangat berat Istiqomah itu bukan sesuatu yang sederhana Istiqomah itu merupakan sesuatu yang sangat spesial ya, Sesuatu yang sangat spesial Tidak setiap orang bisa berada di atas jalan istiqomah maka adalah satu bencana bagi seorang mukmin ketika jalannya terputus. Ya. Bencana bagi seorang muslim ketika jalan menuju Allah itu terputus, jalan ketaatan terputus, jalan dakwah terputus, jalan taklim terputus, jalan taat terputus. Ya tergelincirnya hati dari jalan yang hak tergelincirnya hati dari jalan hidayah seperti orang yang jujur kemudian berubah meninggalkan kejujuran. ini kan terputus bisa nggak orang yang asalnya jujur berubah nggak jujur bisa apa enggak? Adalah kan? Bisa. Yang rasanya jujur ketika jujur. Itu sangat bisa. Yang rasanya amanah kemudian gak amanah. Bisa nggak? Sangat bisa. Dan itu faktor-faktornya banyak sekali. Sebab-sebabnya itu banyak sekali. Sehingga disinilah seorang muslim tidak boleh merasa aman. Selain ulangi, seorang muslim tidak boleh merasa aman. Sehingga para ulama-ulama sunnah, ulama-ulama sunnah itu makanya nggak ada yang ujuk, ya, yang takabur nggak ada. Kenapa takut tergelincirnya hati? Ya. Makanya tidak ada, tidak pernah kita kenal ulama-ulama sunnah itu takabur menyombongkan diri di hadapan orang dan meremehkan orang lain tidak ada kisah seperti itu ya, kalau kita baca riwayat-riwayat ulama-ulama masya Allah kenapa karena mereka takut hati ini bisa tergelincir hati ini bisa tergelincir ya. ya. ketaatan itu bisa terputus kejujuran bisa terputus, semangat itu bisa terputus. Ibadah-ibadah yang besar yang begitu kita bergairah mengamalkan itu bisa lenyap. Bisa apa? Bisa apa? Bisa. Kan baru saja melenyapkannya kita. Setelah Ramadan namun ibadah. Masih ingat sebulan yang lalu? Gimana ibadah kita? Hah? Luar biasa. Gimana sebulan terakhir? Ada perbedaan di sana? Hah? Ada perbedaan? Perbedaannya bainal masyriq wal maghrib. Sangat jauh sekali. Yang kemarin satu bulan tuh Masya Allah kita tuh ibadah Ya Habis subuh baca Quran, habis sholat Tuhan, baca Quran, habis sholat Duhur, baca Quran Habis sholat asar baca Quran, habis tarawih baca Quran. Sekarang iya, <laughs> ini jemaah. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa aman. Sehingga kita tidak boleh eh, bangga-banggakan diri di hadapan manusia dengan ketaatan kita yang kalau boleh kita katakan apa adanya. Kalau kita katakan ketaatan kita itu apa? Masih belajar jadi orang soleh kita. Gitu. Masalah. Makanya kita nggak layak menyombongkan diri, membanggakan diri di hadapan orang lain. Sangat tidak layak. Ada satu perkataan dari seorang tabiin membandingkan dirinya dengan para sahabat. Ada seorang tabiin membandingkan dirinya dengan para sahabat. Apa katanya? Najtahadu minna Najhadu fina Kata seorang kami mengatakan Bersungguh-sungguhnya kami di dalam beribadah ya, Seriusnya kami dalam beribadah ini Itu kalaibi Allah Seperti bermain-mainnya para sahabat Ngerti maksudnya? Hah? Jadi seriusnya kami beribadah itu kalangan nabiin yang ngomong ini. Sungguh-sungguhnya kami beribadah itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Artinya apa di situ? Ketaatan para nabi dibandingkan dengan para sahabat itu enggak apa? Enggak sebanding. Itu tabiin. Terus kita gimana? Allah. Makanya sekali lagi ayo kita belajar ya, belajar dan belajar tapi jangan sekali-kali menganggap diri sudah soleh, sudah dan kita masih belajar untuk menjadi orang orang soleh. Itu ungkap benar, pak, diungkap benar. Ya, itu nggak sebanding antara kekurangan kita dengan kelebihan kita. Itu kalau dikaji benar, ya, kalau dikaji benar. Karena masih banyak sifat-sifat yang tidak baik itu yang kita miliki. Dan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka malam ini kita akan mempelajari kira-kira apa saja sih yang menyebabkan yang ketaatan itu bisa terputus. Dan apa yang menjadikan istiqomah itu berat? Karena beratnya ini kan kemudian orang-orang kadang-kadang semangat yang luar biasa kemudian hilang semangat. Karena memang istiqomah itu bukan sesuatu yang seder, sederhana. Ya. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh keseriusan untuk bisa mencapai derajat istiqomah. Barangkali yang itu berkenan nanti di rumah yang tel, yang kan, siang cari kajian kisah tentang Imam Sa'id ibnu Musayyib. Ya. Sehingga Imam Sa'id ibnu Musayyib seorang pemuka tabi'in. Ulama para tabi'in. Terbandingkan beliau mengatakan apa? Kami, saya menjaga sholat saya. Ya, saya menjaga sholat jamaah saya itu selama 40 tahun Selalu menemukan punggungnya imam seperti maksudnya punggungnya imam? Eh? Satu perkara Jadi bila itu selama 40 tahun itu menjaga jamaahnya seperti itu jamaah 40 tahun namanya Itu terus istimewa Dan 40 tahun itu tidak pernah ada di yang kedua Imam Ibnu Musayyib itu masya Allah. Ada kisah yang menarik banyak kisah-kisah dari beliau yang sulit kita ikuti, ya, yang sulit kita kita ikuti. Maka yang paling tepat adalah kita mengharap kemurahan Allah. Kita mengharap apa? kemurahan Allah, mengharap rahmat Allah Taala. Sehingga amal-amal kita yang eh, apa adanya ini bisa menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Nah, nah di antara sebab-sebab yang menjadikan istiqomah itu berat atau yang bisa menjadikan terputusnya istiqomah. Yang pertama, adalah Da'ful azimah Yang pertama adalah apa? azimah Lemahnya kemauan nah, Lemahnya kemauan Ini yang pertama dan inilah yang menjadikan salah satu sebab apa yang menyebabkan Nabi Allah Adam tergelincir. Ini salah satu faktornya. Yang menjadi salah satu faktor Nabi Allah Adam tergelincir dari jalan Allah. Salah satunya adalah Dhaful azimah Lemahnya kemauan, lemahnya tekad sebagaimana disebutkan di surat Toha ayat 115 <clears throat> ya kita lihat ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له manajemen dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya dan tidak kami dapati kemauan yang walam najib lahu azman azam jadi salah satu penyebab terputusnya istiqomah itu karena lemahnya kemauan Kemampuan itu ada. Kemampuan ada, peluang ada, potensi ada, kesempatan ada, kemauan nggak ada, terkubur itu yang namanya potensi. Gimana? Coba kita baca Quran bisa nggak? Bisa. Ada waktu? Ada. Potensi? Kesempatan? Peluang? ada, penghalang nggak ada. Siapa sih halang-halang Yang menyebabkan kita nggak sempat baca Quran apa? Kemauannya nggak ada. Nggak mau kita baca Quran. Kalau dikatakan repot ya Repot toko nggak tuh pabrik Ngurusi apa coba saya ngurusi apa? Saya coba jadi dipikir Kita nggak mau beramal soleh itu. Itu masalahnya. Dan ini harus menjadi campur bagi kita. Kenapa saya nggak mau beramal soleh? Apa sudah cukup bekal kita? Nah, apa sudah cukup modal kita untuk bertemu dengan Allah? Kok kita bermalas? Ini kan malas ini kan akhirnya karena lemahnya kemauan menimbulkan malas, Iya tidak? Karena lemahnya kemauan menimbulkan kemalas maka Nabi SAW berlindung kepada Allah Taala. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ham, sedih, Hazard duka al-ajiz lemah lemahnya apa? kemampuan aku berlindung kepadamu dari sifat lemah lemahnya kemampuan ini pak coba om kita ini nggak di penjara ya nggak di alang alangi ya nggak ditangkap baca Quran siapa yang mengalang-alangi kita ini harus nyala-nyala setan di sini kita itu sering kali ya kok Eh, Saja ini kepingin Ustaz, tapi setan ini lebih kuat. Kok ngerti ini setan? Apa rundingan saya? Itu rumahnya kita jangan nyala-nyalakan setan. Ya, coba habis marit contohnya. Kan ada waktu longgar. HP atau Quran kan ada di depan mata kita. Coba jejer sekali waktu. Mana yang kita pilih? Kenapa? Begitu loh. Gitu ini salah satu sebab. Kenapa? Kita nggak pilih yang Al-Quran. Kenapa kita pilih baca medsos, baca berita? Padahal beritanya belum tentu benar. Dan kalaupun benar, orang kepentingan apa sampai akhir? Lalu Kan ini yang kurang kita benahi. Astagfirullah, sampai kapan jaraknya itu begini? Sampai kapan? Jadi kan ngapunten sangat ngapunten. Kalau kita begini kan koyo katemen mun beragama. Lo gimana? Saya coba ya kalau sampai punya anak belajar enggak, murojaah enggak, ulangi enggak, sekolah temen apa orang? Hah? Orang, orang temen begitu. Nah, terus kapan kira-kira? Nunggu umur berapa? Nunggu peristiwa apa? Apa nanti kalau sudah setrum itu baru kita akan serius baca Quran? Udah opname di rumah sakit, hilang ingatan, nauzubillah misalnya. Apa saat-saat seperti itu kita akan serius baca Quran? Ini sederhana loh. Kita ambil contoh Al-Quran itu sih paling gampang, lah Ibadah sih paling gampang, sih paling enteng itu saya gak iso, misalnya. Lemah betul, kayaknya. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dokful azimah. Mengukur potensi. ini kalau sebenarnya kalau kita manajemen, makanya hidup itu kalau ada skala prioritas, itu tertata. Ketotong. Anda sekarang dan punya apa tekad, punya azam, punya azam. Seperti ngapunten, ngapunten ya. Coba kita bangun dekat kita. Habis subuh, ya habis subuh saya tidak akan membuka HP sebelum pikir pagi dan baca Quran. Coba start temen ini diambil. Ya, coba start temen ini diambil. Terus pokoknya setiap subuh saya nggak akan nyentuh Quran, nggak nyentuh HP. Wong WA itu masih dibaca engkau lu popo Masih dibaca nanti juga tidak apa-apa. Tapi kenapa begitu penting bagi kita? Sementara keutamaan-keutamaan pahala pahala besar, faidah-faidah besar, kemaslahatan-kemaslahatan yang besar kita tinggalkan. Ini poin pertama. Ya, yang menyebabkan terputusnya ketaatan seorang dari istiqomah adalah apa? Doful azimah lemahnya tekad, lemahnya kemauan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya makanya sebenarnya sudah ada hadis Nabi SAW mengatakan apa? Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minin dhaif. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ila Allah minal mu'minin dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari orang mukmin yang lemah. Ya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Kemudian berikutnya yang mengatakan walikulli khairun dan masing-masing bagi masing-masing ada kebaikan di sana. Masing-masing ada kebaikan. Lalu Nabi mengatakan, "Wasta'in ikhris ala ma fa'u. Perhatikan, ikhris ala ma fa'u. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat bagi. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat bagi. Kemudian beliau mengatakan wasta'in billah, minta tolonglah kamu kepada Allah wala takjis dan jangan bersikap lemah. Ini poin pertama. Yang kedua, yang menjadikan terputusnya istiqomah ya, yang menjadikan terputusnya istiqomah itu adalah adabu wal maksiat dosa dan maksiat dosa dan maksiat ini salah satu faktor yang menjadikan kenapa istiqomah itu berat ya Kenapa istiqomah itu sulit? Salah satu penyebabnya adalah adanya sebuah dosa. Adanya sebuah maksiat atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum bisa kita tinggalkan. Kenapa demikian? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inna lis Sesungguhnya pada kemaksiatan Sawadun fil wajih Itu ada kehitaman pada wajah Kata sahabat Ibnu Abbas Di dalam kemaksiatan itu Ada kehitaman pada wajah Artinya apa? Enggak ada cahaya Orang yang bermaksiat itu wajahnya itu su surem banget redup, tidak bercahaya, tidak bersinar, tidak bergairah, tidak semangat. Yang pertama kata beliau. Yang kedua, wa fi kolbi Terdapat kegelapan pada hati. Ini yang pengaruh maksiat itu luar biasa. Ya, pengaruh maksiat itu luar ada kegelapan mengandung kegelapan pada pada sehingga sulit pelaku-pelaku maksiat itu mencerna sebuah nasihat mencerna sebuah ilmu sehingga ilmu itu sulit nyentuh ke hati itu sulit ini kemaksiatan yang ketiga kata sahabat Ibnu Abbas wawanan fil badan masya Allah wawanan fil badan ya Kemaksiatan itu mengandung kelemahan pada badan. Jadi badan menjadi lemah. Lemahnya badan itu disebabkan karena jiwanya yang rapuh tadi itu. Maksiat itu menggerogoti kekuatan iman. Maksiat itu menggerogoti kekuatan iman sehingga jiwanya lemah. Kalau jiwanya lemah, kemauannya lemah, maka otomatis badannya pun akan akan lemah. Gak ada. Di Masjid Amira ini sempat ditulis besar ya, sepatu di depan. Sekarang dari lepas saya Ditulisnya itu unik, tulisannya unik. 50 km mampu Anda tempuh dengan mengayuh sepeda panjang. Ditulis ingat 50 km mampu Anda tempuh dengan mengayuh sepeda panjang. 50 meter Anda tidak mampu pergi ke masjid. Ini sore ditulis gede, laki laki kah Anda? Ini serem ditulisnya. Ya Artinya apa? Coba bayangkan Orang kalau sepeda panjang itu kadang-kadang dengan tempuh sekian, perjalanan sekian, itu jadi kebanggaan di tim itu kebanggaan. Gimana? Nanti kira kayak cerita cerita Pak. Mari kono di kono kok makan durian. Betapa lengkap ini. Pecel. <laughs> ya. Sebenarnya nggak masalah, itu nggak dilarang. Bukan salah paham. Cuma masalahnya, kenapa sekian puluh kilo kita mampu, ke masjid kok nggak mampu? Nah. loh yang kita renungkan dua rumah. Kenapa? Karena jiwanya yang lumpuh. Jiwanya yang lumpuh. Azamnya. Tekannya nggak ada. Sehingga jiwa yang lumpuh itu menjadikan badan-badannya pun menjadi lemah. Bahwa Quran ini nggak kuat. Berapa kilo Quran? bisa nitip ke nek pas mau cukup dengeng kan di kulit bantal lah saya enak. Tidak bisa, capek tubuh. Itu bukan karena beban amal ini berat. Bukan amalnya berat, kemungkinan besar lemahnya badan, lemahnya hati, lemahnya kemampuan disebabkan tanaman masih. Ayo dievaluasi lagi. Sholat sunnah dua rakaat sulitnya minta ampun. Coba sudah kita jaga salat qobliyah ba'diyah yang mengiringi salat fardu. Betul-betul kita jaga itu 10 rakaat atau 12 rakaat. Yang nanti kita akan disiapkan bangunan istana di surga yang Allah Ta'ala. Kayaknya enggak tertarik deh gitu. Iya kan? Sekali diomong nggak apa-apa di akhirat. Belakang apa-apa di akhirat. Allah. Karena kita itu masih kuat, masih hidup ini. Jadi kayak kayak sangat berhenti. Ini tolong diperhatikan dengan baik. Ya, kita perhatikan dengan sebaik baik. ya itu pengaruhnya luar biasa. Imam Ash-Shafi'i rahimahullah taala sempat mengadu kepada Imam Wakil sampai ke akal pun jadi lemah yang barangkali ada eh, pak. Kita ada program bahasa Arab mesti sampai sambatane saat saged saat pun tua mesti bahasa Iya, sebenarnya bukan umur kita Pak yang menjadikan kita kok sulit menghafal, sulit mengingat, bukan sebenarnya. Ada teman kita, saudara kita yang mengalami. Saya ketemu itu di perumahan Bumi Intan. bersama di Bumi Intan ya. Saat timure apa? Gebang, ini kan Gebang. Nah, itu hitam bukan. Ya, di sana saya sholat isak di situ, saya mengisi pengajian itu itu Dan saya lapor itu jadi terlambat. Saya terlambat sholat isaknya. Nah, itu jadi apa jadi ini ini? Masbuk. Sholat, tapi menjumpai bacaan beliau itu masya Allah. Bacaan bagus, tartilnya bagus, makrotnya bagus, tajwidnya bagus, hafalannya bagus. Jadi waktu itu seingat saya bacanya itu juz 29. Surat juz juz 29 yang dibaca itu. <coughs> Bacanya bagus Pak, Ilamannya bagus pak. Nah saya bayangkan ini mesti orang-orang yang belajar ya gitu ya. Gak mungkin bacanya seperti ini. Akhirnya selesai sholat kenalan dan nanya Pak Napunten ya kalau boleh nanya Jadi kan belajar bacanya di mana kok Bacanya dia kan bagus, tartilnya bagus Pak. Runtutannya panjang pendeknya itu bagus sekali tertata bagus. Oh, Ustaz mau lagi belajar tembudi-budi Saya ini Ustaz Pokoknya sholat di mana Terus imamnya bagus Tante ini Ustaz Imam itu kita ini Pak Jadi nak sholat, dia sholat maghrib di mana gitu ya Kok imamnya bagus Ditunggu sama dia Saya ini mu'alaf Ustaz Lah kaget kan Mu'alaf ya sudah mualaf saya ini mu'alaf Ustaz jadi begitu saya tunjukkan lah saya ini mu'alaf saya tertarik dengan bacaan Ustaz tadi boleh nggak saya baca Ustaz simak surat-surat pendek itu dia merojak terus ke Ustaz-Ustaz mana dia baca sholat mana baca bagus dia berhenti di situ dia simakkan bacaan itu kepada imam tersebut dan itu cara beliau belajar itu Nah, terus saya nanya, dengan saudara kamu alamnya Baru dua tahun ini Ustaz Baru dua Dua tahun Masya Allah Dua tahun belajar kayak ini Allah Tapi gak benar Yang jadi baca tadi bukan just 30 Juz 9 Iya Ustaz Sudah hafal Alhamdulillah Sudah berapa just Sudah dua just saya hafal Umurnya sudah hampir 60 tahun 60 tahun Mu'alaf Dua tahun hafal dua juz lumayan Masya Allah kita berapa tahun ayo alasan tua dia tua dia baru baca Quran kita mulai kecil Apa nih kira-kira apa nih? teman nih. Kita kabulkan kurang teman Ayo belajar bersama-sama Diperbaiki lagi keislaman Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Mumpung diberi kesempatan Lalu yang kedua Jangan remehkan rahasia Sekecil apa Imam Syafi'i sempat mengadu kepada Imam Wakil Apa katanya Syakau tu ila wakil Su'ahidi Ya Aku mengadu kepada Imam wake tentang buruknya hafalanku ini. Jadi ada hafalan yang dilupakan oleh Imam Isti. Kemudian Arsa dari Beliau memberikan bimbingan kepadaku Ilan tarkil ma'as Agar aku meninggalkan kemaksiatan nah, Pertanyaannya Apakah Imam Syafi'i bermaksiat? Hah? Kok bisa hafalannya merotoli? Maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Asyafi? Ternyata Masya Allah ya mas. Jadi yang dibimbing oleh Imam Beliau membimbing aku agar aku meninggalkan maksiat Itu bukan Imam Syafi'i nonton bioskop Rumah beliau dengan rumah Imam Bapak itu berjarak ada pengelanda pasar Nah beliau kalau pergi ke, rumah Imam itu pergi melalui pasar, bagaimana di pasar pagi itu subuh itu belanja. Nah jenenge wong wedok ini nang pasar lah kelambi sebarang kali Ya. Di rumah saya dekat pasar kalau saya yang belikan anak-anak sate itu sarapan kepada ibu-ibu di tangi itu, itu sebab wani Pak lojo niku. Mbok klamben itu ora ora. tinggal di tempat-tempat pasar apa itu jalan ini kok bapak besok-besok nyoba Eh coba saya lihat Ibu-ibu kalau pagi itu Kalau berangkat itu Belonjong itu Pak ala kadar Ala kadarnya Pakaiannya itu Pak Nah Imam itu lewat pasar itu Sekilas melihat Sekilas melihat Itu bisa merontoli Pak Bagaimana yang terus ini yang menyebabkan itu umurnya tua keluarga. Kurang ketimbang ya, makanya dikurangi. Kenapa? Maksiat itu efeknya yang luar biasa. Makanya kadang-kadang kita ngaji, ngaji rutin, kok nggak bisa berubah-berubah. Kemungkinan maksiatnya belum ditinggalkan. Atau mendengar nasihat itu kok gak enak rasanya itu. Makanya kadang-kadang kan anak buah orang ceramah roti suwe geger kena orang. Anak orang sini, Ayo kami bilang nak lima, Ceramah roti suwe ini adalah sering kabeh gerokan ya. Nggih no Kode leneno kakimu Kau jadi suwe-suwe ceramah. Hati itu berat tak berwarna nasihat. Makanya kalau kula matur ya. Jadi nek sampean kali kula niku mangkane kok bayar sampean niku durhaka nang jenengan aja disalahmanani. Mboten ana kok mewewi iki kok ngono sapa lha nur sapa. Ya nek sapa Pak RT. <laughs> ya, lah kalau bapaknya saja sudah kurang suka dengan nasihat, terus anak kita dinasihati meweli, Nah, kita belum sopong. Jelas ya? Dan itu pengaruh. Itu daripada maksiat yang telah kita lakukan. Oh, banyak akibatnya. Dampak buruknya. Di dalam kitab ada pada ini itu pun sebutakan kalimat doa Qayyim ada sekitar 30 lebih. Dampak buruk dari maksiat kepada hati. Salah satunya hirman alal ilmu, sulit menerima ilmu. Ya, jadi orang ngaji ini duduk kok nanti sing enak, duduk materi ini gak enak. ini kulit lambi ini niku uang ini lara, lambi ini dadi pak tai, legi-legi dadi pak, Duduk pak, sing pahit ini lara, Cak. Paham ya? Dadi nek ana wong orang ngaji gak enak, ini duduk ngaji sih gak enak. Atimu sing Obat Obatan itu kena maksiat, pengaruh maksiat. Pengaruhnya tak siap. Sehingga melakukan ibadah pun gak enak. Kepingin cepat, kepingin selesai. Ini kan gak benar kalau sifat orang kepingin demikian. Kan gak benar. Oh ini faktor yang kedua. Yang ketiga. Jadi yang kedua apa faktanya? ya, dosa. Ayo kita betul-betul kita cermati. Kita kurangi tayangan-tayangan, tontonan-tontonan simbol terdiam berhenti, penting, ayo dikurangi. Kita telah membubarkan umur kita, menyanyiakan umur. Ya, semoga Allah Taala mengampuni kita semua. Yang ketiga, yang menjadi sebab terputusnya istiqomah adalah al-ibtilah al-ibtilah ujian ujian di dalam hidup ya ujian ujian di dalam hidup al-ibtilah nah ujian dalam hidup ini bisa jadi berbentuk kesuksesan ya apa kesuksesan sakit menggelincirkan dalam bisa Ada santri kami tekun kajian Ustaz, mohon doanya Ustaz. Ini yang kalian kalau sukses, akhirnya wong kabeh duit itu cita-cita wakil. Nanti kalau ini usaha kita sukses, separuh sebagian penghasil nanti untuk dakwah, untuk ini, untuk rumah takfit, untuk rumah, semua macam-macam. itu bahasa itu gak duit Begitu orang duit tenang, iya. Ya bodoh kalau pas utang nih kan. Wong utang niku semangat nyaur niku tinggi Pak, waktu utang, waktu utang. Mangke Pak nggih, insyaallah niki kan tanggal sak menten kula asal arisan. Arisan kula niku 15 juta, niku tangi kan 6 juta. Mangke nek pun oleh jedul niku kula bayar beres pun bersih barang. <laughs> Soalnya durung ana ngetono 6 juta niku enten bandingane 15 juta oleh 15 juta ditok 6 6 juta lah enteng sih. Iku soalnya baru mana duit. Begitu duit cekel 15 juta, kata juta 6 juta itu gak nyawa. Mas, apa ini sing bedegelen mbak? Ngerti ini sing bedegelen. Ngerti ini uang, metu ini. Allah, kan ada pengalaman, kalau utang uang. Ini itu kalau bayar beres anak beres Tadi ini. Allah, saya turun mana? Begitu uang sudah dipegang penghasilan sudah subhanallah kelancaran ekonominya melimpah ruahnya harta keinginan-keinginan lain muncul di saat yang sebelumnya tidak terfikir. Oh ini kan duit sing dodol ana kocok kan, kayak macam-macam. Keinginan bangkit Pak di situ. Dengar Makanya kalau nggak sama ini api ini nggak nikel duit ini. Tidak niko-niko. Loh saya dulu, itu takdir non temen ya susah temen Pak. Mbosok ngaji rutinnya temen buat temen saya. Lu tenang. Teman-teman kita banyak sudah berguguran makanya. Sekarang sepeda ini ku lah. <laughs> Mungkin hebat bapak ibu, sejauh saya saat ini sepeda ini ngeten. naik nek minggu ini bukan jadwal ngaji, touring. Siji mah. Siji Jadi ujian itu bisa berupa kesuksesan, ujian itu bisa berupa kegagalan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini di dalam surat Al-Anbiya ya. Benar. Ya, kan? iya, surat 21 ayat 35. Surat 21 ayat 35. Kullu nafsin ga'iqatul maut wa nabaluhum الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai doa Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami Wanabalukum nabluukum wal khairi fitnatan ya dan kami akan menguji kalian Itu baik berupa keburukan dengan kebaikan Sebagai ujian yang sebenar-benarnya Makanya cara pandang seseorang melihat sesuatu itu tergantung dari kedalaman ilmunya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam adalah sosok manusia yang sempurna ilmunya Diberikan pemahaman yang dalam oleh Allah dalam melihat sesuatu Coba kita lihat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika beliau mendapatkan limpahan rahmat yang luar biasa? Beliau posisikan apa? Kenikmatan. Beliau tempatkan di mana kenikmatan? Beliau tempatkan nikmat itu sebagai ujian. Subhanallah. Beliau mengatakan ketika beliau timpakan ilmunya yang luar biasa, pengikutnya yang luar biasa, Kerajaan ada di tangannya, kesuksesan ada di hadapannya. Kemegahan miliknya, kegagahan bagian dari pribadinya. Allah berikan karunia-karunia yang luar biasa beliau. Beliau mengatakan, "Hada apa yang aku dapatkan ini min fadli Rabbi satu perhatikan seluruh kenikmatan yang beliau dapatkan dikembalikan kepada sang pemilik dan sang pemberi Hada min fadlin Rabbi ini karunia dari Allah. Bukan, oh ini ini karena pengikut-pengikutku hebat. Ini karena timku sukses. Bukan. Kesuksesan itu dikembalikan kepada siapa? Sang pemilik dan sang pemberi. Hada min fadlin Rabbi itu pertama. Yang kedua, apa kata beliau? berluani ini adalah Allah tidak menguji saya. Allah. Beliau tempatkan kesuksesan keberanian itu sebagai apa? Ujian. Allah tempatkan, beliau tempatkan, beliau posisikan kesuksesan itu sebagai apa? Ujian. Ayo Pak, coba panjenengan dengan saya pernah nggak sekali aja menempatkan kenikmatan itu sebagai ujian? Mungkin diangkat menjadi pegawai Atau diterima di dalam satu lembaga Atau cita-citanya terkabul Lalu kemudian kita gimana teman Masa doakan aku diuji oleh Allah Kenapa aku diangkat oleh Allah ya. ya, Kita dapatkan nikmat-nikmat bagian dari kesuksesan, keberhasilan Insya Allah Hati-hati dengan pimpinan Hati-hati dengan ujian Hati-hati dengan ujian ujian bisa menggerincirkan orang dari jalan yang lurus. Ujian bisa menggerincirkan orang dari jalan yang lurus. Itu yang ketiga. Sudah bisa? Gimana ya? Patah dulu. Oh, ya sambut. Kasih tahu istiqomah. Baik, kita buka dulu nanti kita lanjutkan sedikit ya. sikap seorang muslim di dalam menghadapi ujian. Hendaknya dia minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar dia tidak terfitnah dengan ujian tersebut. Jangan sampai ujian yang dialaminya itu menjadikan sebab terputusnya istiqomah. Minta tolong kepada Allah. Maka libatkan Allah SWT, hubungi Allah. Baik ketika kita dapat nikmat, keberhasilan, kesuksesan Langsung hubungi Allah Maka demikian nanti insya Allah Kesuksesan kita tidak menyilaukan mata kita Tidak menjadikan kita takabur di tengah-tengah manusia Tidak memandang sebelah mata kepada orang orang lain ini, ini, ini yang diajarkan oleh Allah swt wa karena hati ini berubah-ubah Dan tabiat dasar manusia itu kalau punya sesuatu yang lebih itu menempatkan diri dengan manusia itu beda. Makanya harus Allah alhaqumut apa? Takarafur itu tabiat itu. Orang itu kalau memiliki sesuatu kan ingin yang dimiliki itu tidak dimiliki oleh orang lain. Nah gitu. Contoh bangun rumah, Gak kepingin ada rumah, es kayak tonggo sebelah, gak mau dia. Gak mau. Ya apa cara niku omahe karo sing madani. Mane medal rumah sing kayak kuburan lho Pak Jaka. Jadi ya Pak Jaka. Ya kocok loro padha. Karena sing madani. <laughs> itu Nabi aku mestinya ya. Ya bagaimana ini sampai ngasih nama anakmu sok gelem pada orang itu gue Walaupun anak tetangga itu sangat bagus, tidak mau. Ya coba anaknya namanya Hudaifah. Kan Hudaifah itu seorang sahabat yang luar biasa. Coba anak itu jenenge Hudaifah. Foto kamu kayak tonggo, enggak gitu. Iqbal, siapa namanya lagi Uwais atau Salman Mana aku ini? Gak mau sama dengan anak tetangga. Ya apa caranya jenenge ini kok? Beda. Akhirnya niru-niru jeneng Korea, tai lantung, tai lentong. Jadi bodoh-bodoh karena artis sama Korea. Jadi jeneng tai lentong, tai lantung, cuwi lantai. kalau yang nama keren diambil dari bahasa Arab yang nggak ada yang menyamai Ibnu Syaitan. <laughs> Ibnu Syaitan. Hebat. Setiap ada orang baca Quran kena dia. nah, <laughs> itu tadi. Maka minta tolong pada Allah. Setiap kita diuji dengan kenikmatan atau musibah minta tolong kepada Allah sudah minta tolong bisa selamat insya Allah jadi kekayaan kita nggak menyilaukan mata nggak menjadikan kita orang-orang lalai nggak menjadikan kita orang takal nggak menjadikan orang kita berlagak wah dalam enggak pertolongan Allah ini hati soalnya kan hati ya itu langkah pertama bagi orang-orang yang mendapat ujian minta tolong kepada Allah yang kedua Memohon kepada Allah akan kebaikan dari ujian tersebut. Minta kepada Allah agar ujian itu membawa kebaikan. Apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya. Dan kita jangan terpaku pikiran kita kepada ujian itu. Terpaku pada ujian itu jangan, jangan terpaku. Seperti sukses, jangan terpaku dengan kesuksesan. Nanti seperti korun kita nanti. Ya. Jadi kesuksesannya dinisbatkan kepada dirinya. Makanya bedanya antara ujub dengan sombong itu di sini. Kalau ujub menyandarkan kesuksesan itu kepada dirinya. Nah, kayak korup itu. Makanya cara yang paling selamat, Mas, sampai kok sok sukses ini cerita piye. Simple sudah. Ujian dari Allah. Ini ujian dari Allah pertolongan Allah. Sudah Allah, Allah sudah Allah. Ojo, ini kita mas cerita itu, wah ini mas. Alamat mengikuti madatnya orang ini. Alamat cerita itu mas mas. Tak ewangi anu dulu sempat gagal, terus aku gak pernah apa nggak pernah kuatan semangat nggak putus asa saya kaji lagi saya belajar lagi saya ikuti seminar seminar terus di mana Allah di mana Allah. Makanya yang kedua, minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan apa? Kebaikan pada ujian itu. Baik itu ujian berupa kebaikan maupun kenikmatan itu belum tentu kalau ini diuji nikmat belum tentu isinya itu baik pak. Ngerti maksudnya? Kita diuji kenikmatan itu belum tentu isinya baik. Contoh bapak-bapak diangkat pangkatnya di tempat kerjanya diangkat pangkatnya diangkat pangkatnya derajatnya diangkat pangkatnya itu kan kebaikan tapi belum tentu di dalamnya mengandung kebaikan itu bisa jadi awal bencana Loh gitu tapi jarang orang menempatkan bahwa ini adalah uji ujian jarang orang menempatkan Diangkatnya pangkatnya, diangkatnya derajatnya, ditinggikan kedudukannya. Yang dulu pegawai kantor sekarang menjadi kepala kantor. Itu bisa jadi awal dari sebuah bencana. Bisa jadi awal dari sebuah bencana. Karena nggak berpikir ke situ, nggak berpikir ke situ. Orang memandang pokoknya namanya sukses itu adalah keberhasilan. Keberhasilan adalah sebuah kenik kenikmatan. Kenikmatan adalah kebaikan. Di dalam kebaikan itu belum tentu, di dalam kenikmatan belum tentu membawa kebaikan. Begitu juga musibah yang kita terima mungkin kekemiskinan, mungkin kekurangan harta. Ini keburukan dalam kacamata manusia. Ini bisa jadi awal dari pertolongan Allah. Awal dari pertolongan Allah. Ya, contohnya yang ada Bapak-bapak itu punya anak empat Sekolah itu beasiswa semua Oh winter winter Nikmat apa musibah? Hmm. Anaknya itu winter pinter Beasiswa semuanya, ranking semuanya Yang satu disekolahkan oleh sekolahnya di Jerman Yang satu di Korea, yang satu di Jepang Yang satu di Inggris Coba posisi seperti ini orang tua ketika ditanya anak sampai ningdi nyerita masih situ nimpono itu bangga Nggih mboten ya? Otomatis itu bisa jadi awal bencana bagi Anda. Nah, begitu sudah di sana, sudah kadung betah di sana, kerasan di sana, dolek wong kono bisa jadi wong kono sisa Enggak ada harapan untuk pulang. Alamat di masa tua Anda tidak ada yang merawat. Mikir ini, yakni ke yang IG kasus-kasus sudah ada terjadi kesuksesan itu bisa jadi awal dari sebuah bencana musibah itu bisa jadi awal dari kenikmatan oh, jadi langkah yang keberapa tadi yang kedua bagi eh, saudara-saudara uh, yang diuji oleh Allah minta tolong kepada Allah minta tolong kepada Allah agar musibah itu membawa kebaikan. Ya. <coughs> itu langkah yang. Kemudian yang ketiga, hendaknya ridho kepada ketetapan Allah. ar bi kodarilah. Hendaknya ridho. Apa yang ditetapkan oleh Allah itu merupakan ilmu dan kebijakan Allah. Ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Yakin dengan hikmah Allah Tidak akan membawa mudarat apa yang Allah berikan kepada kita Tidak akan memudaratkan kita apa yang Allah berikan kepada kita Yakin dengan ketetapan Allah Nah, bapak-bapak ibu sekalian maka agar ujian tidak melincirkan kita maka adalah disikapi ujian itu dengan sikap yang benar. Yang keempat, di antara perkara yang menjadikan istiqomah itu terputus dan berat di hati manusia. Ya. Yang keempat adanya bi'ah, suul bi'ah. Lingkungan yang tidak baik. Teman yang tidak baik. Ya komunitas yang tidak baik. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu kok perubahan-perubahan sulit menjadi orang yang soleh, menjadi orang ikhlas, menjadi yang ini kok sulit. Coba dia mungkin faktor apa lingkungannya kurang baik. Nah, kenapa? Karena karakter seseorang itu terbentuk karena lingkungan yang paling besar. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang dilihatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan imam yang lain. Beliau mengatakan ar-rajulu ala khadiri. Ya, seseorang seseorang itu dilihat dari agama sahabatnya. Artinya apa? Kepribadian seseorang itu bisa dilihat dengan teman karibnya. Karakter seseorang, watak seseorang itu bisa dilihat dengan dari siapa? Teman karibnya. Oleh karena itu falyandur man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan melihat siapa yang akan kita jadikan sebagai teman karib ini ya termasuk di grup-grup baik ya, untuk dihati-hati ya grup itu karena grup itu pengaruh luar biasa pengaruh yang luar biasa gak komentar itu berapa enak komentar masalah komentar masalah ada kita punya grup itu saya itu sudah mengurangi grup-grup keluar tak tahu dilebokno. Iki kok sok mlebu-mlebu dhewe iki opo kok. Gak izin kok nomor Anda ditambahkan. Kita ulang opo Akhirnya kita coba ikuti ya Allah Bendino ini orang harus manfaat Orang ya, manfaat Eh paling-paling kora-kora bisa Ini kora-kora aku numpuk ini kok lawan kok. Saya lawan apa? Katanya ngejak orang supaya bantu atau gimana gitu loh. Ya. Enggak ono duit tumbang difoto, di-share. Terus katanya apa? Apa ngundangnya teman-teman ke sini untuk kerja tapi loh kan lupa. Oh, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Ya. Nah, kita itu kadang-kadang gampang share oleh share share langsung bisa itu biasa kita ini. Faidah apa anda Manfaat atau enggak? Itu di satu grup Bapak. Ya sepuluh grup, lima belas grup gimana ya gitu. Saya nggak bisa bayangkan isinya pada apa. Lalu teman-teman ngaji kadang-kadang selainnya kali kadang-kadang kebangetan. Logika gimana Pak? Lalu si grup masjid yang ngurusi si alam-alam saya grup ada di masjid, ada, ada masjid satu saya ikut gitu. Ternyata Vanessa Angela pokoknya sama ini kok lampau si Vanessa Mer itu ngurusi kengangguran ini mana terlalu jauh ini grup masjid loh biar kan bisa ya grup masjid terus ada ibu-ibu ini curhat Ustaz jenengan masuk di grup nikah, grup kajian, masjid dengan kajian, majelis taklim. Teman-temannya sudah rutin kajian. Mas gampang kan kadang-kadang guyon tuh kadang-kadang nah Pak? Karena bah, batas bukan dilarang total bukan. Nah, tapi kadang kebablasan nanti kuas apa jenenge? Saut menyau dan sing sak grup iku satu, 100 nah, ya ya, lah ya 100 niku ya. segera disudahi, segera di Penak-enak nasib benut dipleset no, sing itu pleset no mana? Ini akhirnya kepleset apa? Ya, makanya hati-hati dengan teman. Waspada dengan sahabat. Ya, waspada dengan sahabat. Saya pertama kali, Pak, pertama kali <clears throat> megang WA itu ketika umroh. Dipaksa sama yang punya referral Ustaz soalnya ini kita ikat dengan grup dengan ini nanti Ustaz bisa memantau muda. kalau enggak wah ini Ustaz mesti tinggal tinggal situ jenengan ya, saya kira terpaksa dulu habis sih mana ya ya Allah malam nih kalau situ kok sepi situ tak sih muni lihat langsung apa Aduh, ini model kok sepi, ya ada Oh iya, langsung aku sih melek, Bro. Aku sih anu, Bro. Lah oh, Macam-macam. <laughs> Ini dunia WA ini. Makanya kula biasa dadi ora untuk nyeleleng. Enggak ora gak genah ya, akhirnya. Karena fokus kepada apa ini? Nah, jadi Nah, ora tok belum dijak ngomong barang ora tok. Ya, hati-hati Pak, ya, hati-hati betul dengan teman ini. Pengaruhnya Pak, pengaruhnya. Ya, diundang, diajak, kita sudah tahu itu nggak benar, nggak teko itu nggak penak. Harus tahu betul. Budaya sungkan itu nggak bisa kita, apalagi kita orang Jawa ya, sebulan. Kalau orang luar Jawa itu kan ya plus minusnya yang Pak. Orang luar Jawa itu gagal gak cocok, salah. Ini biasa nih kita kan dikirim anu mas nggih anu apa anu wis eh, gak penak itu iya kalau orang orang Medan orang mana nggak ada tuntunan begitu udah saya ceplos begitu sudah terus kita semuanya nah kita kan yes model belangkon nih bang <laughs> model belangkon Arab halus gurih, bendol teman Sulawesi Ustaz Hidayat itu dulu Dr. Hidayat Orang Sulawesi ini Pak Nawan sekali sudah selesai Nek samin gak gelem yo ya sedina gak mangan sampean. Ustaz monggo, wis mari wis. Ya. Ndak ada penawaran dua kali enggak. Lawak dhewe kan gak enak ngenteni ping telu kan. Lagi mana? Ah, Ustaz, ayo monggo kan ayo tak monggo. Kok repot repot, apa lu Wong Jawa itu wis kula weling. Wis gak cocok belas ngono. Repot-repot saestu, mboten repot-repot tapi digacoki. Insyaallah pun jadi teman. Kemudian yang kelima, jadi teman sangat besar kualitasnya, pengaruhnya kepada karakter hati-hati dengan teman Anda. Ya olahraga, mancing, sepeda pacar, futsal, bulu tangkis, hati-hati. Intinya boleh olahraga itu boleh silakan selama Anda tidak terwarnai dengan keburukan. Kenal tanggung jawab, kenal kewajiban. Saya ketimbun bangi ya. Jadi kalau waktunya anak belajar, dampingi anak-anak. Mas, kalau tangis, ayo re, ayo, wis budalo. Muni-muni si angel budal. Aku ndak punya anak. Ndak apa. Warna anak kene bojomu ae. Padahal kan konco iki wis masyaallah. Hati-hati harus tidak boleh berat mengatakan kata tidak untuk menolak. Saya Jangan berat untuk mengatakan kata tidak untuk menolak sesuatu yang tidak benar. Jelas? Jadi ya semua sungguh Baik, yang kelima adalah ad-dunya ad Tuhan Dunia dengan segala kelezatannya. Dunia dengan segala kelezatannya. Ya. Maka ketika seseorang menjadikan dunia itu segala-galanya, maka itu menjadi fitnah bagi dia ya kebaikan-kebaikannya bahkan baju kesolihannya itu akan ditanggalkan baju keulamaannya akan ditanggalkan kisah-kisah yang terdahulu di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam ada seorang ulama besar namanya Bal'am bin Bawrah Bal'am bin Bawrah hafal Taurat menguasai Asmaul Abdul menguasai asmaul adam. Kalau berdoa banyak dikabulkan dia. Tergelincir karena materi. Dia tanggalkan baju keulamaannya, berubah arah yang dulu menjadi pengikutnya Nabi Musa, ya, menjadi pendukungnya Nabi Musa. Hari itu dia mulai tanggalkan baju keulamaannya, menyatakan diri aku musuh Nabi Musa. Harta dunia ya, harta dan dunia. Insyaallah. Hati-hati. Saya pengalaman. Jadi kalau jenengan barangkali nanti ditakdirkan mungkin jadi siapalah. Hati-hati untuk berdekatan dengan orang-orang punya pengaruh ini. Kalau bisa dijaga. Ya, saya alhamdulillah sampai hari ini sampai hari ini Allah selamatkan saya di HP saya tidak ada nomor-nomor terkenal, walaupun saya kenal. Saya berusaha untuk tidak menyimpan. Nah, Kenapa? Saya lemah soalnya. Saya lemah. Nah, kebutuhan kita dalam dakwah ini besar. Lalu ini ajang, ajang. Ustaz, pondoknya nggak butuh dana, butuh. Waktu ada pil apa tuh? Pilihan bupati itu ada berapa orang yang nawari Ustaz butuh berapa total cair? Seneng saja nih orang, saja nih. Tapi pengaruhnya kan besar. Ustaz gak butuh dana pondoknya? Butuh. Berapa? Untuk nonton rencananya buat benda, bikin proposal. Dua hari saya bawa cair. Ada konsekuensi. Ya iya Ustaz. Kalau ini, ya, ya lah. Sangat ewangi. ini ngomong. Sangat ewangi. Nah ini yang sulit saya. habis untuk sementara minta pertimbangkan karena kan yayasan itu bukan milik saya jadi harus saya rembukan dengan teman-teman dulu salah satu minggu untuk gimana Ustaz teman-teman belum siap untuk itu dulu ditolak ya berani kami lo ini kan enak Ustaz podcast sudah selesai Ustaz Iki Pak Singgare akhirnya ceramah selama lagi ini besok jelas ikut kena cor. Lambe ini kena cor wakil pelet kabeh. Allah betul kok demi Allah gak gampang. Ya, gak gampang. Dunia itu bisa memutar balikan pikiran kita. Bisa memutar balikan kita. Maka berhati-hati dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini di antara perkara-perkara yang menyebabkan terputusnya istiqomah. Ada berapa poin tadi? Lima poin. Nah, itu masih banyak di antara yang lain. Namun yang paling mendasar, paling penting di sini. Yang pertama apa tadi? Lemahnya kemampuan. Yang kedua dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga ujian-ujian dalam hidup. Ya, kemudian yang ketiga, yang keempat lingkungan, teman dekat, sahabat, ya tim. Masya Kemudian yang kelima, dunia dan kelezatan. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan apa? Inna mimma akhafu alaikum min ba'di. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian setelah aku tinggalkan nanti. Ma yuftaku min syahratin dunya wa zinataha apabila dunia itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Kenikmatannya diungkapkan, kelezatannya diungkapkan, fasilitasnya diberikan kepada kalian. Itulah kehidupan yang aku takutkan menimbang kalian. Perhatikan, ini kehidupan yang paling aku takutkan. Sementara kita, itulah kehidupan yang kita harapkan. Yo, sinten sing kepingin kuripe, gak kepingin fasilitas terpenuhi, ada gak? Hah? Ya Allah berikan aku kesengsaraan. Makanya ada satu doa, ada satu doa yang semuanya nggak pernah tertarik untuk nyatet, ya enggak, apalagi menghafal. Allahumma ja'alna miskinan syuruhum masakin wa tawaffani miskinan. Ini doa nggak ada yang tertarik untuk membaca. Tentu berserilah untuk menghafal. Ya Allah jadikan aku orang-orang yang miskin Kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin Dan matikan aku di atas kemiskinan Ada yang tertarik untuk baca? <laughs> Padahal artinya bukan miskin begitu Pak Tawadu Tapi tetap gak enak baca ini Karena artinya miskinan itu apa? Tawadu Ya Allah jadikan aku sebagai orang-orang yang tamadu karena miskin itu menghasilkan sifat tamadu orang yang merasa butuh itu merasakan menjadikan ketawa ketawaduan makanya sholat itu hasilkan sebagai orang yang butuh kepada Allah sehingga sholat menghasilkan sifat apa tadi tamadu nah, begitu baik ini yang bisa kami sampaikan kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang obatnya. Ya, obat bagi orang-orang yang sudah merasa lelah di dalam beribadah. Obat bagi orang-orang yang sudah merasa lelah di dalam beribadah. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Bulan berapa? Bulan Juli ya. Iya Juli Insya Allah. Jadi Juli ada akad kelima Insya Allah. Wassallallahu ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.